Jadi pertanyaannya di manakah bacaan Fatihah makmum ketika sholat jamaah? Ya kan? Di sini ada tiga keadaan. Yang pertama adalah sebelum imam membaca Al-Fatihah. Yang kedua adalah berbarengan dengan imam membaca Al-Fatihah. Dan yang ketiga adalah setelahnya. Setelah selesai dari imam membaca Al-Fatihah jahah ya, dan ini telah kita sebutkan dalam beberapa pertemuan yang lalu tentang pembagian atau faedah ini. Nah, dan ini disebutkan oleh para ulama bahwa ketika imam tersebut dia melakukan sakta berdiam sesaat. Jadi sakta itu dalam dua keadaan. Karena yang pertama ketika setelah membaca Allahu Akbar itu imam akan diam. Dia membaca istiftah. Dan tergantung bacaannya. Ketika bacaannya panjang maka diamnya itu akan lama. Ketika pendek maka sebentar, sesaat. Ini sakta yang pertama. Sakta yang kedua ketika dia selesai dari membaca Al-Fatihah. Ini imam itu tersebut akan diam. Ini menurut riwayat yang sahih dan Allah taala memang terjadi khilaf tentang hadis yang sakta tersebut. Ya, lebih condongnya itu hadisnya lemah riwayat-riwayat tersebut lemah. Jadi tidak diyakini sebagai suatu amalan sunnah. Saktahnya imam, artinya dia diam sesaat. Setelah membaca walabbalin amin, kemudian memberikan jeda. Lalu mulai surat. Ini dua keadaan saktahnya. Ya. Terlepas dari itu, kita bisa mengambil tadi tiga keadaan tadi. Dan disebutkan oleh Asyai bin Bas bahwa itu tidak ada masalah Nah, ayat tersebut uh, Al-Fatihah tersebut dibaca dalam keadaan apapun. Yang terbaik adalah mengikuti imam. Ya, sebagaimana yang telah kita lewati pembahasannya. Kemudian terkait dengan wa idza quri'al qur'ana fastami'u Ketika dibacakan oleh kalian Al-Qur'an maka Naam. Fa'ansitu. Naam. Diamlah kalian. Ini yang dimaksud adalah ketika bacaan tersebut selain Al-Fatihah. Bisa dipahami? Yang dimaksud diam itu adalah ketika selain dari bacaan Al-Fatihah. Ya. Jadi telah kita jelaskan bahwa kalau di sholat jahriyah itu makmum setelah selesai Al-Fatihah dia menyimak bacaan imam. Di sholat sirriyah setelah selesai dari baca Al-Fatihah dia bisa membaca surat sendiri. Karena ini dia tidak baca atau tidak mendengarkan bacaan imam. Wallahu taala alam bisawab. Jadi yang dimaksud dengan diam ini adalah selain dari surat Al-Fatihah. Nah, dan juga hadis yang disebutkan bacaannya Al-Fatihah imam itu adalah bacaan yang makmum. Hadis ini dhaif. Ya, tidak bisa diamalkan. Jadi tetap Al-Fatihah hukumnya rukun, dan bisa dibaca dalam keadaan apapun yang terbaik adalah bersama dengan imam kemudian juga yang ketiga adalah bahwa yang dimaksud dengan diam itu yaitu selain dari surat al-fatihah Allahu taala alam cukup insyaallah ada lagi sudah subhanallah wa